Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arab. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singa Sari. Dalam seri ke-423 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Sakya Murti, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Elias sebagai Manca Sastra, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Naryo sebagai Pantar Angin, Mogan sebagai Japanan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sejenak ketegangan itu terusik oleh kedatangan seekor kuda yang nampaknya dipacu dengan tergesa-gesa. Terbukti penunggangnya tidak turun ketika melintasi rekor. Penunggang kuda itu meloncat turun dan kemudian bergegas menghadap Kertajaya. Jaya. Senopati Japana. Ampunkan hamba Baginda, hamba menghadap. Apa yang akan kau laporkan kepadaku? Mohon beribu ampun Baginda. Hamba membawa berita yang sangat mengejutkan. Gusti Tumenggung Aryo Bancak berkhianat Baginda. hamba hampir saja terbunuh dikejar-kejar oleh para prajurit yang dikendalikan oleh Temenggung Aryo Bancak. Temenggung mempunyai maksud buruk Baginda dengan membiarkan pasukan Ganter menggilas ke diri. Untuk nantinya, Tumenggung akan menggilas siapapun pemenangnya. Tumenggung Aryo Bancak berkeinginan menjadi raja Baginda. Mohon ampun. Keparat, bedebah, laknat, iblis, setan, jabanan. Hamba tuanku, Berani kau membohongi rajamu, ha? Berani kau mengatakan yang tidak sebenarnya kepadaku. Hamba mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Bohong, bohong, bohong! Tidak mungkin. kau Tumenggung Aryo Bancak tidak mungkin berkhianat kepadaku. Hamba mengatakan yang sebenarnya, Baginda. Barat, kau berani mengatakan yang tidak sebenarnya di hadapanku. Kau menipu, ha? Aku jatuhkan hukuman kepadamu. Hukuman mati. Hei prajurit, hukum dia! Ranjap tubuhnya dengan pedang dan tombakmu. Cepat! Pertimbangan yang terjadi membuat segenap prajurit menjadi kebingungan, bahkan Manca Sastra serta beberapa senopati yang berada di tempat itu kebingungan tidak tahu harus melakukan apa. Namun belum lagi suasana terurai, seorang prajurit lain datang tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal, pada keningnya nampak luka, juga pada bagian pinggangnya. Dia kemudian jatuh terduduk tepat di hadapan Temenggung manca Sastra. Gusti, Gusti Tulung saja. Ada apa, prajurit? Saya, saya mendapat perintah dari dari Gusti Tulung Juta Paksa agar agar agar bagaimana? Hah? Agar Gusti Tulung segera segera Cepat katakan sebelum nafasmu putus. Agar Cepat segera membawa baginda melarikan diri. Sebenarnya lah pertempuran yang terjadi semakin kacau balau bagi Kediri. Sebaliknya bagi para prajurit Tumapel semakin mapan. Pertempuran terjadi bahkan telah menjalar hingga mendekati alun-alun halaman istana. Baginda Kertajaya merasa sesak yang tiba-tiba menyengat dadanya. Dengan pandangan mata yang aneh, ia memandang Tumenggung Pancasasra, bekas Tumenggung Murtiwan Dawa, beberapa prajurit di sekitarnya, di dalam pandangan matanya, mereka serasa memuakan dan membuat perutnya menjadi mual. Ampun Baginda. Apa yang kau katakan Mancasasra? Ternyata apa yang dikatakan oleh Tumenggung Murtiwandawa benar semuanya. Berita tentang Tumenggung Aryo Bancak yang berkhianat itu ternyata benar. Kemudian, Perhitungan Tumenggung Wandawa mengenai keadaan peperangan ternyata benar. Menurut hemat hamba, Paduka memang harus meloloskan diri dari istana. Apa katamu? Kau? Apa katamu, Tumenggung Manca Sasra? Mohon ampun, Baginda. Namun itulah kenyataan yang sekarang sedang Baginda hadapi. Gila, aku tidak mau meninggalkan Kediri. Pasukan Tumapel dan Ganter yang tidak tahu diri itu harus ditumpas. Ditumpas! Kakang Tumenggung Yuda Paksa telah mengirimkan prajurit penghubungnya. Baginda disarankan untuk segera meloloskan diri dari istana. Jika tidak, maka orang-orang Tumapel akan menjarah istana ini. Menjarah isinya. Orang-orangnya. Keparat! Mengapa Yuda Paksa tidak bisa mengatasi, ha? Mengapa? Mengapa? Mengapa Yuda Paksa begitu bodoh tidak bisa mengatasi masalah ini? Yang tuanku hadapi adalah kehendak Batara Agung, Baginda. Sebaiknya Baginda segera meninggalkan istana. Jika Baginda ingin selamat. Iblis! Iblis semuanya! Delta Jaya tidak bisa ingkar lagi dari kenyataan. Pada akhirnya dia harus melihat apa yang ada di depan matanya. Sebuah kenyataan yang sangat pahit. Betapa pahitnya, sehingga Baginda sama sekali tidak ingin menelannya. Namun sesuatu yang tidak ingin ditelan itu justru berada di pihak yang memaksa untuk menelan. Kaki Raja Kediri itu gemetar Temenggung Manca Sastra segera bergegas mendekat untuk mencegah sesuatu yang mungkin terjadi. Aku tidak akan meninggalkan Kediri. Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun menjamah singgah sanaku. Tidak pula Kenaro. keadaan di istana itu menjadi semakin tidak menentu. Temengkung Manca sastra kebingungan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi sikap rajanya. Sementara perang yang terjadi ternyata telah menjalar hingga ke alun-alun. Berbagai suara teriakan kasar, teriakan kemarahan, serta jerit kesakitan terdengar jelas hingga ke dalam istana. Kartajaya tetap berdiri bagaikan patung. Mohon Baginda mempertimbangkan sekali lagi. Aku percaya kepada Yuda Paksa. Aku percaya kepada kekuatan dan kebesaran prajurit-prajurit ketiga. Kenarok Silatnas itu tidak akan mampu menyentuh. Akan tetapi Baginda, Kakang Yuda Paksa telah memerintahkan agar Baginda segera meloloskan diri dari istana. Apa hak Yuda Paksa memerintahku? Aku raja. Tidak siapapun berhak memerintah. Kau, kau, dan kamu, kalian semuanya. Hai, siapa? Hah? Siapa yang memilih melarikan diri? Larilah. Larilah pengecut semuanya. Hah? Larilah! seorang pun yang menjawab. Ruangan itu menjadi hening, meski peperangan yang terjadi di alun-alun terdengar semakin riuh. Tetapi suasana yang tidak menentu di dalam istana itu kemudian pecah oleh kehadiran Tumenggung Yuda Paksa yang melangkah terhuyung-huyung dipapah oleh seorang prajurit. Yuda Paksa, apa yang terjadi denganmu? Baginda, hamba, hamba. Kenapa denganmu? Huh? Kenapa? Hamba, hamba telah gagal, Tuhan. Dua buah luka melintang yang sangat dalam seperti membelah pinggang dan dada Tumenggung Lila Paksa. Darah mengalir dan membasahi segenap pakaiannya. Dada Baginda Kertajaya yang telah berkolak semakin berkolak. Matanya semakin liar, Nampak sangat jelas betapa sulitnya Kertajaya meredakan ketegangan yang mengharu biru dan mempuncah di dalam dadanya sendiri itu. Mampuslah kau Yuda Paksa. Ternyata kau sangat mengecewakanku. Aku telah mengampuni kesalahanmu. Aku telah memberi kesempatan lagi kepadamu untuk menghadapi Tumape. Tetapi apa yang bisa kau berikan kepada aku? Ha? Apa? Kau tidak bisa apa-apa. Kau menang, Ken Arok. Kau menang ke Barat, ke Barat! Baginda, aku tidak akan membiarkan Ken Arok menjamah singgah sanaku. Dia bisa melakukan itu jika aku telah mati. Dengan langkah kontai, seolah telah kehabisan tenaga, Kertajaya melangkah meninggalkan semua orang yang berada di sekelilingnya dan tidak menyisakan peduli sedikit pun pada keadaan yang terluka parah. Tumenggung Manja Sastra bergegas menyusulnya. Bagaikan dikelut oleh sebuah pesona sihir yang tidak terlawan karena sedemikian besar kekuatannya, para senopati dan prajurit yang hadir di tempat itu kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Semua perhatian bukan saja tertuju pada Tumenggung Murtiwan Dawa, tetapi juga pada Tumenggung Yuda Paksa. Yuda Paksa terkejut melihat Murtiwan Dawa. Kau, ya, apa yang kau lakukan di sini? Kau terluka parah, Tumenggung Yuda Paksa. Ah, jika aku menceritakan untuk apa aku berada di sini, cerita itu tidak sempat selesai. Kau keburu mati. Lukaku parah sekali. Ken Arok benar-benar gila. Ia bukan manusia, tetapi iblis yang muncul dari dasar neraka. Ajianku yang dahsyat, yang mampu membuat asap lautan yang tersentuh oleh tanganku tidak berarti apa-apa baginya. Kediri kalah Murti Bandawa. Tidak ada siapapun yang mampu membendung banjir bandang Tumapel. Tetapi... Kenapa? Bagaimana denganmu? Apakah benar apa yang pernah kau katakan? Akan tetapi sebuah lakon yang dahsyat. karena gugur di peperangan melawan Rama Wijaya. Eh, Tahan umurmu beberapa saat. Jangan kau keburu mati, Yuda Paksa. akan melihat apa yang aku lakukan. Baik, aku akan menunggu. Aku akan gendeli nyawaku agar tidak keburu lepas. Aku akan menyaksikan apa yang kau lakukan, Murti Wandawa. Rasanya menyenangkan jika aku mendapat kesempatan menyaksikan kematianmu dan kita berangkat bersama-sama. sudah paksa. Sudahlah. Jangan kau menyiksa diri. Tenangkan perasaanmu. Matilah dengan tenang. Gila. Jangan mengumpat. Itu sangat tidak baik kau lakukan menjelang kematian? Luda paksa. Luda paksa. ternyata takdir telah merenggut nyawa Tumenggung Yuda Paksa yang baru saja turun di medan peperangan. Tangan Ganasken Arok telah menjadi perantara atas kematiannya. Semua prajurit menundukkan kepala. Para prajurit itu bagaikan tersentuh permukaan hatinya atas apa yang telah terjadi. Aku akan segera menyusul. Senopati pantarangin. Saya Gusti Temenggung. Jangan panggil aku Gusti Temenggung. Aku bukan Temenggung lagi. Namaku juga bukan Murti Wandawa. Namaku Sakya Murti. Dengar, kau dan segenap prajurit yang berada di sini Kalian harus melihat kenyataan yang baik. Bahwa Kediri memang berada di ambang kekalahan. Aku ingin bertanya kepadamu, Senopati Bantarangin. Juga kepada para prajurit yang lain. Apakah yang akan kalian lakukan? Kami akan bertempur. Kami akan mempertahankan istana ini dengan nyawa kami. Kami akan berjuang hingga titik darah yang penghabisan. Iya, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami akan pertahankan istana ini sampai kami semua tumpas. Ya. Benar. Tidak akan kami biarkan Tumapel menjamak kehormatan Kediri. Benar. Kita gempur Tumapel. Kita mereka. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Demikianlah seharusnya sikap seorang prajurit sejati yang harus rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk negeri. Tetapi para senopati dan prajurit, dengarlah kata-kataku. Kalian semua harus bisa melihat kenyataan bukan sekedar bertindak dengan membuta. Apa maksud Gusti Murti Wandawa? Kalian tidak boleh mati sia-sia. Dalam keadaan seperti ini, di mana Kediri tidak mungkin lagi membendung prajurit Tumapel yang mengalir bagaikan banjir bandang adalah jauh lebih baik atau jauh lebih bijak Ketika kalian berbuat sesuatu yang berarti untuk mencegah lebih banyak jatuhnya para korban. Apa artinya ini Gusti Tumenggung? Terserah bagaimana kalian mengartikannya. Tetapi jangan kalian mengorbankan kematian yang sia-sia. Para prajurit yang hadir di tempat itu kebingungan karena tidak mengerti apa sebenarnya yang dikendaki oleh bekas kemungkung Murtiwan Bagi mereka, sikap itu terasa aneh. Namun sebenarnya lah kata-kata itu amat meresap. Bahwa mereka tidak boleh mengorbankan nyawa sia-sia. Itulah yang paling penting. Tetapi belum lagi mereka menentukan sikap, Murti telah melangkah meninggalkan mereka. Tuan Sinopati, apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Gusti Kementerian? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Tuan Sinopati? Marilah kita semua berharap. Semoga orang-orang Tumapel yang datang bagaikan perhara itu bukan seperti segerombolan perampok atau orang-orang liar. Semoga mereka bukan penjara dan memang benar-benar berisi orang-orang yang mempunyai cita-cita untuk berdirinya sebuah tatanan yang baru di Kediri. Lalu, kita tetap berada di dalam wilayah istana ini. Jika orang-orang Tumapel itu ternyata penjara, kita harus mempertahankan kehormatan kita dengan takar nyawa kita. Namun jika kita mendapatkan jaminan dari Kenarok sendiri, kita menyerah. Kata-kata Senopati yang bertugas mengawal istana itu terdengar sangat pahit. Namun para prajurit itu menyadari keadaan yang sedang terjadi. Apa yang telah diucapkan Senopati Pantar Angin itu seolah menjadi gambaran sikap yang jelas untuk tidak mati sia-sia. Kalaupun harus mati, matilah dengan cara terhormat dan jantan. Bagaimana Baginda? Agaknya semuanya akan berakhir malam ini. Yuda Paksa luka parah. Lalu? Hampir saja aku gila. Tetapi sekarang, aku masih bisa menggunakan pikiran jernihku. Kau pergilah bersama Sekar Kedaton melalui terowongan rahasia. Ayahanda sendiri? Apakah yang akan Ayahanda lakukan? Aku tidak akan meninggalkan istana ini. Ayahanda? Sudahlah, Sekar Kedato. Dan kau permaisuri. Waktu yang ada tidak terlampau banyak. Cepat, pergilah. Tumenggung Manca Sasra telah menyiapkan sekelompok prajurit khusus yang akan mengawalmu, menyelamatkan diri dari mara bahaya. Ampun, Ayahanda. Bagaimana Sekar Kedaton? Jika Ayahanda tidak ikut meloloskan diri, lalu bagaimana dengan hamba dan ibunda yang akan pergi tanpa pengayoman dan perlindungan dari Ayahanda? Tuanku, jika tuanku tidak ikut meloloskan diri dari dalam istana, lalu apakah yang akan tuanku lakukan? Ken Arok si perampok hina itu boleh mengangkangi istanaku kalau sudah melangkai dulu mayatku. Ampun, tuanku. Apakah itu bijaksana? Apa maksudmu, Permaisuri? Barangkali tuanku masih mempunyai kesempatan untuk mengakhiri peperangan yang terjadi ini, tuanku. Aku tidak akan menjual kehormatanku, Permaisuri. Aku tidak akan melakukan itu. Keputusanku tetap. Ken Arok boleh menjarah ke diri. Tetapi ia harus melangkai mayatku. Ayahanda, meski hamba seorang wanita, namun ayahanda telah mendidik hamba untuk menjadi seorang wanita yang berjiwa gagah perkasa. Tuanku, izinkanlah hamba tetap berada di sini pula. Sekar Kedaton, Hamba akan ikut mempertahankan Kediri dengan cara sebagaimana ayahanda melakukannya. Kau tidak perlu melakukan itu, Sekar Kedaton. Lebih baik hamba mati dalam mempertahankan istana ini daripada mati hina dalam pelarian. Sedang apa yang akan hamba hadapi dalam pelarian itu tentu jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri, ayahanda. Sekar Kedaton, kau tidak perlu melakukan itu dan kau permaisuri. Jangan membantah kata-kataku. Cepatlah kalian berkemas. Tumenggung Manca Sasra akan mengantar dan menjaga keselamatan kalian. Jaya ternyata masih sangat besar bagi permaisurinya serta bagi Sekar Kedaton. Dengan bersimbah air mata, permaisuri itu menyembah, bahkan kemudian dengan tangan gemetar menyentuh lutut suaminya. Permaisuri raja itu merasa sangat sadar apa sebenarnya yang akan terjadi. Dan nampaknya perpisahan yang akan terjadi itu adalah perpisahan untuk selamanya. Demikian juga dengan Sekar Kedaton yang hubungan pribadinya sebagai seorang anak dan Kertajaya sebagai seorang ayah merasakan sesuatu yang seolah akan pergi dan menghilang dari dadanya. Sekar Kedaton pun kemudian menangis, tetapi tidak sebagaimana ibunya. Sekar Kedaton masih bisa menahan diri lebih tegar. terjadi? Entah. Tetapi kabarnya, Gusti Yuda Paksa telah kubur. Jika demikian, pasukan ini tidak ada yang mengendalikan yang lagi. Aneh. Mestinya sejak tadi, pasukan kita sudah morat-marit karena kehilangannya Senopati tertinggi. Barangkali ada yang mengambil alih kendali setelah itu Yuda Paksa kubur. Ah, Siapapun yang mengambil alih kendali Panglima Perang, Tugasku adalah bertempur, membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Ah, kenapa denganmu? aku, ah, aku baru saja dari induk. Ternyata benar, Gusti Tumenggung Yuda paksa luka parah dan sekarang telah telah dibawa menyingkir atau barangkali telah mati. Ah, jangan berkata begitu. Tetapi tetapi ada yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Tumenggung Murti Dawa sekarang yang mengambil alih kendali Panglima. Berita tentang Tumenggung Murtiwan Dawa itu ternyata memang sangat mengejutkan Semula para prajurit yang sedang bertempur merasa ragu-ragu, namun akhirnya mereka menjadi yakin setelah pertempuran berlangsung beberapa saat. Dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai seorang prajurit, Murtiwan Dawa segera memerintahkan kepada para senopati untuk segera mengubah gelar yang semula tidak karuan menjadi gelar yang mempunyai bentuk meski kurang sempurna. Dan bagi para prajurit kediri yang sudah berpengalaman, bukanlah hal yang sulit untuk membentuk gelar baru, apalagi dikendalikan oleh orang yang benar-benar mempunyai di dalam bidangnya, Murti Wandawa. Apa yang kau lihat dan akan kau laporkan prajurit? Ampun tuanku, hamba melihat Seseorang yang berpakaian kuman, compang-camping seperti pengemis. Akan tetapi, orang itu telah mengambil alih pimpinan pasukan Kediri Jambu. Apa maksudmu? Hah? Hamba hanya melaporkan apa yang hamba lihat, Tuanku. Siapa nama orang itu? Mereka memanggil dengan nama Murti Wandawa, Tuanku. Pemunggung Murti Wandawa. Orang itu adalah ayah Kenswara. juga ayah Pina Keswastirata ia telah meninggalkan Kediri untuk beberapa lama. Mengapa sekarang ia justru muncul di Kediri dan langsung mengambil alih kepemimpinan? Hmm. Rasanya tidak mungkin ia tiba-tiba kembali mengabdi kepada Kertajaya setelah mendapat perlakuan yang menyakitkan dari rajanya itu. Setelah sekian lamanya menjadi buronan. Apa penyebabnya? Barangkali... Barangkali nalurinya sebagai seorang prajurit yang tidak bisa membiarkan Kediri berantakan begitu saja. Masih beberapa saat lamanya Ken Arok termangu-mangu merenungi keadaan. Ken Arok menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Dia memang melihat di sana sini para prajurit Kediri yang porak-poranda mulai mengelompok lagi. Di mana Senopati Diposali? Di sayap kanan kamu. Meneroboslah ke sana. Panggil dia. Suruh segera menghadap kepadaku. Baik, Tuan Guru. Prajurit penghubung Demapel itu kemudian segera bergegas meninggalkan Ken Arok dan sangat lincah menerobos daerah pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengit. Dan tidak berapa lama kemudian, Sari telah menghadapkan Arok, tapi prajurit penghubung itu tidak menyertainya lagi. Sebelum Ken Arok bertanya, Sari telah menjelaskannya. Aku minta yang mengendalikan Saifana. Ada apa kau memanggilku? Kau melihat tatap pertempuran para prajurit Kediri sekarang. Hmm. Kenapa? Hmm. Pertanyaan balikmu itu berarti menunjukkan bahwa kau tidak melihat. Seharusnya pasukan Kediri semakin cerai-berai dan kocar-kacir. Setelah mereka kita paksa mengubah pertempuran menjadi pasir putih. Tapi lihat, mereka mulai mengelompok dan bahkan mulai membentuk gelar. Aku tidak melihat itu. Uh, iya, iya. Aku melihat Temenggung Yuda Paksa telah mati di tanganku. Tetapi sekarang ada orang lain yang lebih mumpuni yang mengendalikan prajurit Kediri. Yang menyebabkan paling tidak mereka mampu mengulur waktu bertahan lebih lama lagi. Ken siapa yang kau maksud? Temenggung Murti Wandawa. Hmm. Bukan orang yang patut untuk diremehkan. Kemampuannya dalam olah gelar peperangan sungguh luar biasa. Ia mampu membentuk jebakan-jebakan yang bisa memporak-porandakan prajurit Tumata. Nah, Kiposari, aku minta kau menggantikan aku mengendalikan seluruh pasukan. Aku akan mencari Temenggung Murtiwandawa. Perkembangan keadaan memang mulai membingungkan pasukan Tumapel. Prajurit-prajurit Kediri yang telah mengenali isyarat-isyarat khusus yang mengalir melalui pimpinan kelompok telah mulai bergerak yang ada kalanya seperti tidak ada hubungannya dengan peperangan, seolah mereka berlarian. Namun pada kenyataannya, orang-orang yang berlarian itu tiba-tiba telah berkumpul dengan sesama temannya menjadi sebuah kelompok adalah malang bagi prajurit Tumapel yang terpisah. Dengan mudah mereka menjadi korban pembantaian. Dengan mempergunakan kemampuannya yang sangat tinggi, Ken Arok menyusup menjelajahi medan pertempuran untuk mencari temenggung Murtiwan Dawa. Tetapi... Di mana orang itu bersembunyi? Aku tidak melihat yang pasukan ini. Jika ia tidak segera dibungkam, ulahnya pasti akan sangat merepotkan. Hmm, seorang senopati kediri pasti mengetahui di mana Temenggung Murtiwandawa itu mengendalikan peperangan. Akan aku berasal seorang dari mereka untuk mendapatkan keterangan itu. Ken Arok menebarkan pandangan matanya memperhatikan perang yang kian riuh. Namun dalam pada itu, Ken Arok tidak pernah menduga ada seseorang yang selalu memperhatikan apa yang diperbuatnya. Seseorang itu tidak ikut menerjunkan diri dalam peperangan, namun di dalam benaknya telah tersusun sebuah rencana aneh. Dia seorang perempuan, dan di keningnya tertutup sebuah ikat kepala. Tunggu sesaat lagi, Ken Arok. Kau akan merasakan permainanku. Bukan main. Benar-benar telah terjadi perubahan yang sangat menyala pada cara bertempur orang-orang Kediri. Jelas ada orang yang kembali mengendalikannya setelah Temenggung Yuda Paksu berhasil aku bunuh. Mereka mulai bertahan dengan membentuk kelompok-kelompok. Jelas ada yang mengendalikan dari belakang. Aneh sekali. Aku tidak mendengar teriakan atau semacam isyarat. Hmm, Rupanya mereka melakukan dengan ketok Tidak ada cara lain. Aku harus memaksa salah seorang senopati kediri. Aku akan mengorek keterangan dari mulutnya untuk mengetahui di mana Temenggung Wandawa berada. Peduli setan dengan suara anaknya. Orang itu merepotkan aku. Ia harus kubungkan. Ken Arok masih menebarkan pandangan matanya ke medan pertempuran. Ken Arok mengambil kesimpulan bahwa meski malam akan bergeser ke arah datangnya pagi, perang itu belum akan rampung. Dan Ken Arok tiba-tiba melenting, tubuhnya melayang, Lincah sekali bagaikan gerak seekor burung sikatan yang menyambar mangsanya. Ken Arok telah melenting dan kemudian menyambar dengan cepat. Seorang senopati kediri yang sedang memimpin kelompoknya terkejut ketika tangan yang kuat sekali telah mencengkram lehernya. Dia berusaha meronta, tetapi sia-sia. Manakala dia menyadari keadaan, dia telah terpisah dari kelompoknya. Dan yang sangat mengejutkan adalah Ken Arok yang telah melakukan semua itu. Nasibmu sangat buruk sekali, Senopati yang masih muda. Kau akan mati di tangan Kian Arok, kecuali kau mau mengatakan sesuatu kepadaku. Ah, apa yang akan kau lakukan? Katakan, di mana Temenggung Murti Wandawa? Kalau kau mau mengatakan, kau akan kubiarkan hidup. Kalau kau memilih bungkam, kepalamu akan kupecah dengan tanganku. Kau mengikau. Mengapa kau menanyakan Temenggung Murti Wandawa? Aku Menggung Murti Wandawa itu sudah keluar dari lingkungan keprajuritan Kediri. Jangan membodohi aku apalagi menganggap aku sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu Temenggung Murti Wandawa telah mengambil alih pimpinan keprajuritan Kediri. Ayo, katakan di mana orang itu berada. Kurang ngajar. <laughs> Ayo katakan mana Temenggung Wandawa itu bersembunyi mengendalikan pasukan Kediri? Hmm? Di mana orang itu? Kalau tidak, aku akan mengatakan nama kakimu dan kemudian aku akan membiarkan tubuhmu teronggok tidak ada artinya. Hmm? <laughs> Syukurlah jika Gusti Tumenggung telah kembali dan memimpin pasukan Kediri. Karena itu berarti Tumapel akan tergilas hancur. Kamu memilih mati dan tidak mau mengatakan. Oh, Mati di medan peperangan adalah sebuah dharma yang diidam-idamkan oleh kesatria. Baik. Nah, matilah kau. Hiya! Apalagi Senopati itu sempat mengeluarkan teriakan. Kepalanya telah pecah berantakan. Darah segar muncrat berbaur otak keputih-putihan. Sebagian menodai tubuh Ken Arok yang berlepotan darah semakin mengerikan. Seolah Ken Arok tidak lagi berwujud manusia, tetapi makhluk yang mengerikan, makhluk yang seolah menyantap manusia. Ken Arok memandang liar ke medan peperangan. Nah, apa yang akan dilakukannya kemudian. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.